segera mengikuti kajian Islam ilmiah eh, dalam program acara Cahaya Pagi dan kajian tersebut adalah kajian dalam acara eh, daurah 10 hari terakhir bulan Ramadan tahun ini ya dan langsung saja selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Eh, satu lagi kajian pagi hari ini disampaikan oleh Al Ustaz Andi Fahmi LC Hafizahullah taala dengan tema solusi dari banyaknya pemikiran. Ya, maksudnya banyaknya pemikiran ini adalah uh, sesuatu atau hal-hal yang baru, ya, subhat yang berkaitan dengan agama kita ini, ya, golongan-golongan dan lain sebagainya. Kemudian nanti yang kedua, sesi yang kedua bersama Ustaz Muhammad Fosnul Yakin MPDI dengan tema kewajiban menafkahi keluarga. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. syaratkan atau telah diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum hari ini yaitu tatkala diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iftaraqal yahudu ala ihda aw sintain wa sab'ina firqatan wa tafarraqatin nasara ala ihda aw sintaini wa sab'ina firqatan wa taftariqu ummati ala salatin wa firqatan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya agama Yahudi itu telah berpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan. Begitu pula dengan agama Nasara telah berpecah belah menjadi 70, 71 atau 72 golongan. Sedangkan Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berpecah menjadi 73 golongan, 73 kelompok. Inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan kaum muslimin, tentang berpecah belahnya kaum muslimin yang telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam lafaz yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah inna man qablakum min ahli kitab iftaraku ala sintain wa sab'ina millah wa inna hadhihi almillata sataftariku ala thalathin wa sab'in sintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab dari Yahudi dan Nasara mereka telah berpecah belah menjadi 72 golongan, 72 kelompok. Dan sesungguhnya kelompok ini, agama ini, agama Islam akan berpecah belah menjadi 73 kelompok. 72 kelompok diantaranya akan masuk ke dalam neraka, sedangkan satu kelompok itu yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satu sifat dari jamaah dari kelompok yang akan masuk ke dalam surga yaitu al-jamaah. Sehingga dari lafat inilah, lafat al-jamaah inilah para ulama menyebutkan di antara kelompok yang selamat adalah ahlu sunnah wal jamaah. Dari lafat eh, hadis wahiyah al-jamaah. Karena itulah yang memang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan selamat, yang mana kelompok ini tidak akan masuk ke dalam neraka. Akan tapi al jamaah ini akan masuk ke dalam eh, surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja setiap kelompok, setiap aliran, tentu mereka semuanya mengaku bahwasanya termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kita melihat pengertian dari ahlu sunnah wal jamaah. Yang dimaksud dengan ahlu sunnah, ahlu adalah eh, pemilik atau sahib atau yang memiliki. Sedangkan as-sunnah tentu juga banyak artinya. Sedangkan as-sunnah di sini adalah asirah jalan yaitu yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asirah allati kanat alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di atasnya. Sehingga kalau kita menemukan sebuah istilah harus membawa istilah pada tempatnya. Karena istilah sunnah sendiri artinya juga sangatlah banyak. As-sunnah secara bahasa sunnah sunnu jalan yaitu barang siapa yang meniti jalan maka sunnah atau asiroh di sini atau as-sunnah kalau kita berbicara masalah fikih tentu berbeda artinya lagi. Salat duha sunnah, hukumnya sunnah berarti ya mustahab, lawan dari makruh, teman dari wajib atau lebih rendah derajatnya daripada wajib. Kalau wajib meninggalkan mendapatkan dosa, sedangkan sunnah ketika meninggalkan dia tidak mendapatkan dosa. Meskipun kehilangan pahala, kesempatan mendapatkan pahala. Tapi cara hukumnya ketika mengatakan sunnah berarti tidak mendapatkan apa-apa. Artinya boleh dia meninggalkan perbuatan tersebut. Kalau kita berbicara as-sunnah, masalah usul fikih tentu juga akan berbeda lagi artinya. Karena as-sunnah di dalam usul fikih artinya adalah al-hujjah, yaitu ketika engkau sholat apa dalilnya? Dalilnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Artinya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lawa atau teman dari e, Al-Quran dan juga ijma, kias. Nah, itu diantaranya adalah sunnah Yaitu dari sisi pendalilan. Kalau kita berbicara masalah akidah misalkan, tentu yang dimaksud sunnah juga beda lagi. Karena ketika para ulama berbicara masalah akidah, kemudian menyebut nama sunnah, yang dimaksud adalah, masa, masalah akidah itu sendiri. Seperti kitab As-Sunnahnya Imam Ahmad, Al-Barbahari, dan yang lainnya, kitab Sunnah atau syarh sunnahnya, itu semuanya mempelajari bukan hanya masalah sunnah, eh, sunnah secara fikih, kan tapi sunnah secara akidah. Sehingga ketika kita menamakan ahlu sunnah, berarti adalah ahlu orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara akidah baik secara muamalah, baik secara ibadah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi saw Alaihi Wasallam itulah yang dimaksud dengan sunnah dan ahlu sunnah adalah yang mengikuti Nabi saw Alaihi Wasallam dari segala aspek tersebut. Sedangkan wal jamaah yang dimaksud dengan al jamaah al jamaah kalau secara bahasa adalah jamu al qaum tajammaa al kaum yaitu kaum itu berkumpul. Sehingga kalau kita mengatakan al-jamaah berarti adalah kumpulan suatu kaum. Ada juga yang berbeda pendapat masalah al-jamaah di sini. Ada yang mengatakan al-jamaah adalah yang dimaksud dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bisawadi al-aqdam. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sawat al-aqdam, yaitu kelompok mayoritas. Nah itu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW sebagian ulama menjelaskan demikian. Kalaupun kita membawa makna al-jamaah, yaitu kepada as sawad al-a'zam, kelompok mayoritas, tentu kita juga harus mengikuti, mengetahui yang dimaksud oleh sawadul a'zam dalam hadis ini siapa. Hadis tersebut itu berbicara pada zaman Rasulullah SAW, berbicara pada zaman sahabat, sehingga kelompok mayoritas kaum muslimin pada waktu itu adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tatkala seseorang mengikuti pemahaman para sahabat, tentu dia akan selamat dan dialah al jamaah tidak diragukan lagi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud eh, menjelaskan yang dimaksud dengan al jamaah adalah manwa wafaqa alal haq siapa saja yang sesuai dengan kebenaran. Wa in kunta wahdak, meskipun engkau itu satu orang. Jadi meskipun satu orang sendiri saja, seluruh penduduk dunia, penduduk bumi menyelisih engkau misalkan dalam hal kebenaran, maka satu orang itu juga disebut sebagai al-jamaah. Karena kebenaran itu tidak mengikuti banyaknya orang, akan tapi melihat apakah itu menyerupai sesuai dengan kebenaran apa yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya yang dijadikan tolak ukur jamaah itu adalah banyaknya orang, tentu di antara nabi ada yang salah. Ketika seorang nabi ada yang tidak memiliki tidak memiliki pengikut. Ada seorang nabi yang memiliki pengikut hanya satu atau dua orang. Lalu di mana selain pengikut Nabi SAW tersebut tentu dalam keadaan kesesatan. Sehingga di sini yang dimaksud dengan al-jamaah adalah selama dia dalam kebenaran, selama dia mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dialah yang dimaksud dengan uh, al-jamaah. Sehingga Fudail ibnu Iyad rahimahullah pernah berkata, "Alaika bitariqil huda wa in salikun." <clears throat> Wajtanib tariqar roda wa in kasura al halikun. Wajib atas kalian untuk mengikuti jalan petunjuk meskipun yang mengikuti jalan tersebut itu sedikit. Dan wajib bagi kalian untuk menjauhi jalan kebinasaan meskipun kasura al halikun, meskipun orang-orang yang mengikuti jalan kesengsaraan, kehancuran tersebut jumlahnya sangat banyak. Nah, sehingga di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan wahyia al jamaah menunjukkan itu bukan nama kelompok. Tatkala seorang mengatakan kelompoknya al jamaah mendirikan organisasi al jamaah misalkan, maka itulah yang dimaksud dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan. Tapi Rasulullah hanya menyebutkan salah satu cirinya. Sedangkan di dalam hadis yang lainnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhumah Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwan na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan lakana fi ummati man yasna'u dzalik." Sungguh benar-benar akan datang akan terjadi pada umatku apa yang terjadi pada Bani Israel. Hatwan na'li bin na'li. Seperti sepasang sandal. Jadi kalau sandal kanan dengan kiri pasti sama. Artinya simetris antara kanan dengan eh, kiri. Atau ada kemiripan. Tidak ada sandal yang kanan bentuknya bulat, kemudian yang kiri bentuknya kotak. Hmm. Tentu akan sama. Sehingga di sini Rasulullah menggambarkan kemiripan apa yang dilakukan oleh umatku umatnya Nabi Muhammad itu akan sama dengan apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Hatta ingkana minhum man ata ummahu alaniyatan. Bahkan apabila di antara orang-orang Yahudi tersebut, orang-orang Bani Israel, itu ada yang menzinai ibu kandungnya sendiri secara terang-terangan, lakana fi ummati man yasna'u Maka sungguh pasti akan terjadi pula di antara umatku yang akan melakukan apa yang dilakukan oleh Bani Israel tersebut. Yaitu ketika mereka menzinai orang tua atau ibunya sendiri. Wal yadubillah. Dan ini mungkin sudah kita saksikan di antara kaum muslimin yang tega menzinai ibu kandungnya sendiri. Dan di antara juga banyak-banyak eh, juga banyak amalan yang lainnya, perbuatan-perbuatan yang lainnya yang dulu hanya dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Namun sekarang sudah diikuti oleh kaum muslimin. Seperti muamalah dengan cara riba. Dahulu dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Kemudian orang-orang jahiliyah. Yang mana kemudian sekarang diikuti oleh kaum muslimin. Bahkan mungkin mayoritas kaum muslimin tidak bisa terlepas dengan riba. Dan juga selainnya yang mana kaum muslimin sudah banyak mengikuti orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Kemudian Rasulullah menjelaskan wa inna Bani Israel tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millatan wa taftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina millatan kulluhum fin nari illa millatan wahidah. Di sini juga Rasulullah menjelaskan tentang perpecahan orang-orang Yahudi dan juga kaum muslimin. Bahwasanya seluruh kaum muslimin atau 72 akan masuk ke dalam neraka kecuali millatan wahidah, kecuali satu kelompok saja. Kemudian Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, hiya ya Rasulullah, siapakah kelompok yang selamat tersebut? Kelompok yang tidak masuk neraka atau kelompok yang akan masuk ke dalam surga? Maka Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menjelaskan, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok yang dia berada di atas petunjukku dan juga di atas petunjuk sahabat-sahabatku. Ini juga merupakan kriteria yang lain di antara kelompok yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapa saja yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah sahabatnya alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al mahdiyyin Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh terhadap sunnahku dan juga sunnah-sunnah khulafai ar rashidin al mahdiin yang telah mendapatkan petunjuk. Adu alaiha bin nawajid. Dan pegang teguhlah, cikitlah dengan erat-erat sunnah tersebut. Alaiha kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sunnah para sahabat Rasulullah menyebutkan dengan satu kata ganti. Yaitu berpegang teguhlah, gigitlah. Sunnah tersebut. Hanya satu saja. Ini menunjukkan tidak ada bedanya. Tatkala kita mengikuti sunnah para sahabat, selama tidak menyelisih Rasulullah SAW, itu menunjukkan bahwasanya kita juga telah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ikhwani fidir rahimani wa Dari hadis ini tatkala kita memahami bahwasanya kaum muslimin akan berpecah menjadi 73 golongan, mayoritas di antaranya akan masuk ke dalam neraka, itu bukan berarti kita menghukumi bahwasanya seluruh kelompok tersebut itu akan kekal di dalam neraka. Akan tapi dimasukkannya ke dalam neraka itu menunjukkan <clears throat> hukuman bagi kelompok-kelompok tersebut yang mana selama mereka tidak mensyukutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka semuanya akan dikeluarkan dari neraka. Kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap mukmin akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala selama ada keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi al khairi ma yazinu sya'iratan." Kelak nanti akan keluar dari neraka yaitu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa kana fi qalbihi al khairi ma yazinu sya'iratan meskipun di dalam kolbi, di dalam hatinya itu ada kebaikan, ada keimanan, meskipun sebiji gandum saja. Jadi selama seseorang itu ada keimanan di dalam hatinya dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan dikeluarkan dari neraka yang mana nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dia tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau ketika di akhir hayatnya dia tidak dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk masuk ke dalam neraka orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala yabtaghi biha wajhallah yang mana dia ketika mengikrarkan kalimat tersebut dia hanya mengharapkan wajah atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama ada keimanan nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Hanya saja apakah akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu atau langsung akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah di dalam hadis yang tadi telah ada isyarat bahwasanya di antara perselisihan atau di antara penyebab tersesatnya kaum muslimin adalah karena mengikuti Bani Israel. Dan ini juga ditegaskan lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam latattabi'unna sunan alladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum Qulna ya Rasulullah al yahuda wan nasara qala faman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sungguh akan benar-benar kalian akan benar-benar mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, ziraan bi zirain, sehasta demi sehasta, hanya sedikit demi sedikit, kalian pasti akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Hatta lau dakhalu fi juhri dabbin, sampai Apabila mereka masuk ke dalam lubang dhab maka kalian pasti akan mengikutinya. Kulna ya Rasulullah, maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksud dengan kaum sebelum kita adalah al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasara? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman?" Siapa lagi kalau bukan mereka? Itulah yang akan kalian ikuti. Sehingga di sini Rasulullah SAW memberikan perumpamaan sampai seandainya mereka itu masuk ke dalam lubang dop. Dop adalah binatang. Ya kalau kita sering menyebutnya itu biawak, meskipun bukan biawak, karena dari ciri khususnya juga berbeda. Dop ini bukan pemakan daging, pemakan bukan karnivora, tapi herbivora. Ya memang bentuknya hampir sama. Atau kalau lebih e, miripnya kadal gunung ada yang menyebutkan demikian. Bentuknya agak seperti komodo atau kadal yang besar, tapi ekornya itu agak bergerigi-gerigi sedikit. Nah, itu dob. Dari sisi makanan juga berbeda. Kalau dob itu halal karena meskipun Rasulullah tidak memakannya, tapi membiarkan para sahabatnya untuk memakan. Sedangkan binatang biawak makanannya hewan lain, sehingga haram karena bertaring hewan buas. Jadi beda. Sedangkan Dob ini di antara rumahnya itu dia hidup di padang pasir. Dia menggali padang pasir sampai dalam dan galinya itu tidak beraturan. Jadi kalau digambarkan di sini kenapa Dob ya karena ketika Dob itu sudah memiliki rumah, jalannya sangat sempit, kemudian berliku-liku, saking susahnya jalan, kaum muslimin pun mengikuti, itu maksudnya. Jadi sekecil jalan yang akan ditempuh dan serumit jalan yang akan ditempuh oleh orang-orang Yahudi, meskipun itu jalan yang sesat, maka akan diikuti oleh kaum muslimin. Sehingga diumpamakan di sini kalau seandainya orang-orang Yahudi dan Nasara memasuki lubang dob, maka kalian akan mengikutinya. Ini menunjukkan apapun yang akan mereka kerjakan itu akan diikuti oleh kaum muslimin. Itulah sebabnya yang pertama kenapa kaum muslimin berpecah belah karena sudah mengikuti ajaran-ajaran orang Yahudi dan Nasara. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Sekarang sudah apa yang tidak diikuti oleh kaum muslimin? Dari ibadah mereka, dari peringatan mereka, seolah-olah kaum muslimin sudah mengikuti dari cara berpakaian, sekarang kaum muslimin sudah tidak bangga dengan pakaian Islam, kebanggaan syiar Islam. Justru mengikuti orang-orang barat. Begitu pula dengan perayaan-perayaan yang lainnya. Ulang tahun dan dan seterusnya. Belum lagi agama-agama Hindu, misalkan agama Hindu yang sebagian kaum muslimin mengikutinya. Nah, itu semua sudah diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasoro. Nah, kemudian di antara dalil yang lainnya yang menjelaskan sebab di antaranya banyak eh, perpecahan, perselisian adalah hadis yang panjang yang dibawakan oleh Hudzaifah bin Yaman sahib sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu sahabat yang mengetahui rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berkata, "Annahu an nasu yas'aluna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata an yudrikani." Dahulu kebanyakan manusia itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan, apa saja yang bisa masuk surga, apa saja amalan-amalan ibadah yang harus kita lakukan dan yang lainnya. Apa yang harus dilakukan untuk berbuat baik kepada orang tua. Nah, itu semua yang ditanyakan oleh kebanyakan manusia. Wa kuntu as'aluhu as'aluhu an syarri makhafatan yutrikani. Sedangkan saya bertanya tentang keburukan, tentang kejelekan. Apa yang harus aku hindari ketika ada ada keburukan sehingga aku tidak bisa terjerumus ke dalam ke dalam keburukan tersebut. Fakultu ya Rasulullah, maka aku pun mulai bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Faja'ana Allah bihadal khairi. Fahal ba'da hadal khairi min syarrin? Wahai Rasulullah, Sesungguhnya kami dahulu itu berada dalam masa jahiliyah, masa kebodohan dan juga masa keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datang kepada kami dengan kebaikan. Maka apakah setelah kebaikan ini akan datang keburukan lagi? Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya, nanti akan datang masa-masa yang penuh dengan keburukan, kejahatan." Fakultu hal ba'da dzalika syarri min khairin? Kemudian aku pun bertanya lagi kepada Rasulullah. Apakah nanti setelah keburukan tersebut akan datang masa yang ada kebaikan di dalamnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya nanti akan datang lagi." Wa fihi dakhonun. Akan tapi di dalamnya ada dakhon. Qultu wa ma dakhonuhu? Maka aku bertanya, apa yang dimaksud dakhon di sini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadyi yaitu nanti akan ada sekelompok kaum yang mana mereka membuat sebuah jalan membuat sebuah sunnah membuat sebuah ajaran bi ghairi sunnati dengan selain sunnahku dengan selain jalanku wayahduna bi ghairi hadyi dan mereka membimbing manusia menunjuki manusia dengan selain petunjukku ta'rifu minhum wa tungkir maka engkau akan mengenali mereka mengetahui siapa mereka maka ingkarilah mereka faqultu hal ba'da dzalikal khairi min syarrin maka aku bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah setelah kebaikan tersebut nanti akan datang lagi keburukan? Qala na'am. Iya, nanti akan datang lagi keburukan yaitu du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Nanti akan ada duat, dai-dai, penyeru-penyeru yang mengajak manusia untuk masuk ke pintu-pintu jahanam. Man ajabahum ilahi barang siapa yang memenuhi panggilan tersebut, menjawab panggilan tersebut, menerima dakwah tersebut, qadhafuhu fiha, maka mereka akan menjerumuskan, melemparkannya ke dalam neraka jahanam tersebut. Fakultu ya Rasulullah, maka akan bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifhum lana. Sebutkanlah kepada kami sifat-sifat mereka, ciri-ciri mereka. Siapakah yang dimaksud dengan doa tersebut? Doa dai yang menyuruh kepada pintu-pintu jahanam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Na'am. Qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina." Yaitu dai-dai tersebut mereka adalah sekelompok kaum yang berasal dari kulit-kulit kita, berasal dari bangsa kita. Artinya sama rupa dia dengan rupa kita. Pakaiannya sama, penampilannya sama, tidak ada bedanya. Wa Nabi Al Sinatina. Dia juga berbicara dengan bahasa kita, dengan lisan kita. Bahasa Arab dengan bahasa Arab. Dia mengerti Al-Qur'an, dia mengerti hadis. Artinya jika artinya dia juga termasuk dari golongan kaum muslimin. Akan tapi mereka semuanya mengajak ke dalam pintu-pintu jahanam maka aku bertanya kepada Rasulullah, "Famataro in adrakan idzalika?" Maka apa pendapatmu? Apa usulmu? Apabila aku menjumpai kaum seperti itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum." Maka wajib bagi kalian bagi kamu untuk berkumpul, untuk iltizam untuk berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin wa imamahum dan juga imamnya dan amir kaum muslimin fakultu fa illam takun lahum jama'atun wala imamun lalu bagaimana kalau saya tidak mendapati ada jamaah kaum muslimin tidak ada amirul mukminin apa yang harus aku lakukan maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan Fa'tazilu fa'tazilu tilkal firaq kullaha walau anta abda ala asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik. Maka jauhilah seluruh kelompok-kelompok yang ada. Jauhilah seluruh aliran-aliran yang ada. Meskipun engkau menggigit pada akar pohon. Engkau berpegang teguh. Engkau ber, engkau menggigit dengan kuat-kuat akar pohon sampai datang kepada kalian kepada engkau kematian wa anta ala dzalik dan kamu dalam keadaan berpegang teguh tersebut lebih baik engkau meninggalkan aliran-aliran tersebut kelompok-kelompok tersebut lebih baik engkau hidup sendirian menjauhi mereka namun engkau dalam ketaatan engkau dalam kebenaran menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini hadis yang panjang yang menceritakan kepada kita tentang akan datangnya akhir zaman yaitu tentang banyaknya perselisian tentang banyaknya pertikaian, perbedaan di antara kaum muslimin yang mana menunjukkan kepada kita bahwasanya wajib bagi kita untuk mencari kebenaran itu sendiri. Karena kebenaran tidak ditentukan oleh nama organisasi ataupun nama kelompok tertentu. Sehingga seandainya kelompok tertentu, kelompok-kelompok tersebut itu justru jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada imam, tidak ada amirul mukminin yang menegakkan syariat Allah, maka wajib bagi kita untuk menjauhi segala kelompok-kelompok tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis-hadis tersebut banyak sekali yang harus kita ambil poin penting darinya. Yaitu yang pertama bahwasanya perpecahan di antara kaum muslimin itu merupakan sebuah sunnatullah, sesuatu yang pasti terjadi yang merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua meyakini bahwasanya iradah Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Iradah kauniyah dan juga iradah syar'iyah. Iroda kauniyah adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang terjadi akan tapi belum tentu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sepertinya seperti contohnya ini, perpecahan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan terjadi akan tapi tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan sholat adalah kehendak kauni Allah Subhanahu wa taala dan itu terjadi. Pasti ada orang yang meninggalkan salat. Orang yang kafir tidak menerima jalan Allah Subhanahu wa taala pasti ada. Dan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua adalah irodah syar'iyah adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang belum tentu terjadi akan tapi pasti diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti keinginan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang semuanya masuk Islam. Itu kehendak syariah Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semuanya terjadi. Tidak semua orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah salat juga, tidak semua orang mengerjakan salat. Tidak semua orang mengeluarkan zakat meskipun itu semuanya merupakan iradah syariah Allah Subhanahu wa taala pasti diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga adanya perpecahan ini juga sudah merupakan e, eh, kaid, e, eh, irodah kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah." Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, tentu Allah akan menjadikan kalian itu umat yang satu. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat akan Nabi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kali ada perpecahan itu untuk menguji kalian terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau semua orang, semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala satu pikiran, satu agama, semuanya mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mungkin akan mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha yang mana Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang yang kafir. Kalau tidak ada orang-orang yang berbuat, dosa, maka kita ada, kita tidak akan mungkin mengetahui kemahaampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala adanya perselisihan itu merupakan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui siapakah yang benar-benar istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat akhir ayat tadi fastabiqul khairat, maka Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-48. Tinggal bagaimana kita berlomba-lomba mengerjakan amal soleh, mengerjakan kebaikan khususnya di bulan Ramadan ini. Merupakan bulan ujian bagi kita semuanya. Madrasah bagi kita sekolah. Setiap sekolah, setiap belajar pasti ada ujiannya. Dan disinilah kita mendapatkan ujian-ujian tersebut. Dan kemudian bahwasanya Poin berikutnya yang dapat kita pahami adalah bahwasanya perpecahan atau perselisihan asalnya adalah suatu yang tercela, bukan suatu yang terpuji. Meskipun kalau ada e, tafsirnya, perinciannya antara perselisihan, pertikaian dengan perbedaan atau iftirok dengan ikhtilaf e, agak berbeda. Sedangkan iftirok tentu semuanya tercela. Sedangkan ikhtilaf, perbedaan dalam masalah pandangan fikhiyah, misalkan, maka itu selama toriko istidlalnya, cara dia menggunakan dalil benar ya tidak tidak tercela. Tapi di sini adalah perpecahan, iftirak itu adalah suatu yang yang tercela. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al jamaatu rahmah wal furqah azabun. Jamaah berkumpul bersatu itu adalah rahmah. Kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perpecahan adalah azab. Azab hukuman azab. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebagian sebagaimana yang kita mungkin pernah dengar ikhtilafu fi ummati rahmah. Perbedaan perselisihan di antara umatku adalah rahmah. Sehingga dengan hadis yang tidak asal tidak ada asalnya ini kita lebih membiarkan adanya perbedaan. Terserah mau sholat apa enggak akhirnya. Terserah engkau memahami seperti ini. Akhirnya tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar lagi. Nah di sini perlu kita ketahui bahwasanya kalau seandainya perpecahan itu boleh terpuji, kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tasimu bihablillahi jami'an wala dan berpegang teguhlah kalian terhadap tali Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian berpecah belah. Ini berarti ada kontradiksi kalau kita mengatakan perpecahan itu diperbolehkan dalam agama. Namun kenyataannya Rasulullah Subhanahu wa taala telah menegaskan kita untuk berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan kita dilarang untuk berpecah berpecah belah. Dan kemudian Eh, berikutnya di antara poin yang penting dari hadis-hadis tadi adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara golongan yang selamat yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala adalah ma'ana alaihi washabi yaitu apa yang ada eh, aku di atasnya dan juga para sahabatku artinya siapa saja yang berada di atas sunnahku dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka itulah golongan yang selamat. Abdullah bin Mas'ud eh, pernah eh, berkata, "Mangkana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Abdullah bin Mas'ud menjelaskan kenapa kita harus mencontoh mengikuti para sahabat. Itu beliau berkata, barang siapa di antara kalian yang ingin menjadikan suri tauladan, maka hendaklah menjadikan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan. Tentu setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'innahum kanu ummah kuluban. Hmm. Kenapa kita harus mengikuti Rasulullah, mengikuti sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? karena mereka itulah orang-orang yang paling baik hatinya, yang paling bersih hatinya. Wa makoha ilman dan para sahabat adalah orang-orang yang paling dalam ilmunya, yang paling mengetahui masalah agama. Karena mereka paling mengetahui kapan Al-Qur'an turun, kapan Rasulullah SAW bersabda, Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Mereka yang paling mengetahui. Wa akallaha takallufan. Dan juga mereka adalah orang-orang yang paling sedikit takalluf. Membebani diri sendiri. Tidak berlebih-lebihan ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqwama hadian wa ahsana halan. Dan mereka adalah orang-orang yang paling lurus. Jalannya, petunjuknya. Dan orang-orang yang paling baik keadaannya Itulah sebabnya kenapa kita harus mengikuti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauman ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah kaum yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk membantu menyebarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdiri di garda terdepan tatkala berjihad melawan orang-orang kufar. Fa'rifu lahum fadlahum, maka ketahuilah keutamaan-keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim dan ikutilah asar-asar mereka, petunjuk-petunjuk mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Karena sesungguhnya mereka itu berada di atas petunjuk yang lurus. Itulah kenapa sebabnya kita mengikuti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga telah mentaskiah mereka, memberikan rekomendasi secara langsung atas kebaikan dari para sahabat. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum baradu'an wa adalahum jannatin tajri tahtahal anhar dan orang-orang yang terdahulu dan awal dari golongan muhajirin dan ansar dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik radhiyallahu anhum baradu'an Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada mereka mereka pun juga ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala hanya Allah Subhanahu wa taala telah meridai mereka telah memuji mereka maka pujian mana yang lebih baik daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ada. Sedangkan kelompok-kelompok yang ada, kebaikan-kebaikan mereka tentu yang bisa memuji hanya pengikut-pengikut kelompok tersebut. Sedangkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memuji adalah langsung Allah Subhanahu wa taala dari atas langit. Nah, itulah di antara kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi yaitu golongan yang selamat adalah golongan yang mengikuti petunjuk dan juga petunjuk para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga di antara sebagian ulama khususnya kalau kita pembahasannya usul fikih mereka mengatakan bahwasanya qalu sahabah hujjah perkataan para sahabat adalah hujah bisa dijadikan dalil. Yaitu ibadah bisa berdalilkan dengan ucapan atau perbuatan sahabat selama tidak menyelisih atau tidak bertentangan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga para ulama hadis sepakat bahwasanya as-sahabah kulhum udul, yaitu seluruh sahabat itu semuanya adil, seluruh perkataannya itu dibenarkan. Artinya tidak ada yang menuduh seorang sahabat itu memalsukan hadis. Tidak ada yang menuduh para sahabat itu menyembunyikan hadis. Tidak ada. Semuanya pasti mendapatkan uh, pujian dari uh, pertama dari Allah Subhanahu wa taala dan juga para ulama semuanya sepakat tentang kebersihan secara umum. Namun pujian di sini tazkiyah secara umum itu adalah as-sahabah secara keseluruhan. Jadi tatkala mengatakan kemaksuman para sahabat, para sahabat adalah maksum itu secara umum. Itu selama para sahabat itu bersepakat atas suatu perkara, ijma apalagi, maka itu sudah merupakan eh, hujah bagi kita semuanya. Dan tidak boleh mencela salah seorang sahabat pun. Meskipun pernah salah satu sahabat itu berbuat dosa, misalkan berbuat maksiat, itu ada. Tapi kalau secara umum kita mengatakan para sahabat semuanya adalah udul, tidak boleh kita mencela e, para sahabat secara secara umum. E, ikhwani rahimani warhimakumullah itulah yang dianjurkan oleh e, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti pemahaman para sahabat untuk mencari e, kebenaran. Terkadang kita juga mendengar tatkala terjadi banyak perselisihan, justru yang dicari adalah kita membiarkan sehingga mengatakan selama perbuatan itu baik ya kita ta'awun apabila ada perbedaan ya kita saling menghargai nata'awan fi ma tafaqna alaih wa natasamah fi ma ikhtalafna fi kita saling bersepakat atas apa yang kita eh, kita saling saling tolong menolong atas apa yang kita sepakati kita saling toleransi memberikan udur atas apa yang kita perselisihkan. Eh, sekilas, mungkin kaidah ini kaidah yang benar agar tidak terjadi pergesekan antara eh, kaum muslimin. Namun kita juga harus pahami, apakah selamanya kita akan diam tatkala kita melihat sebuah perselisihan, melihat sebuah eh, kesalahan? Dan teori toleransi seperti ini biasanya hanya untuk menyudutkan kaum muslimin. Khususnya hanya untuk menyudutkan kaum muslimin yang berpegang teguh kepada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau kita harus toleransi, bagaimana mungkin kita bisa toleransi terhadap aliran Syiah? Bagaimana mungkin kita akan toleransi membiarkan adanya aliran Ahmadiyah, Khawarij dan yang lainnya? Apakah kita harus diam harus toleransi dengan mengatakan ikhtilafi ummati rahmah atau natasama fima ikhtalafna nafihi kita toleransi terhadap apa yang kita perselisihkan. Karena sungguhnya toleransi itu terkadang, bukan terkadang bahkan umumnya yang diberlakukan itu adalah toleransi hanya diberikan kepada mayoritas. Khususnya apabila mayoritas tersebut itu menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah kita pertama bandingkan dengan orang-orang kufar. Orang-orang kufar tatkala mereka mayoritas, Sedangkan kaum muslimin minoritas, tentu mereka akan mengatakan kaum muslimin harus toleransi terhadap mayoritas. Harus mengikuti hukum yang ada di dalam mayoritas tersebut. Kaum muslimin pun akan ditindas. Sehingga tidak diberikan ruang sedikit pun. Belum eh, kalau kita tidak membahas yang di luar negeri, di Bali misalkan. Ketika ada larangan berjilbab, mereka mengatakan kaum muslimin minoritas harus menghargai mayoritas. Namun sebaliknya tatkala kaum muslimin itu mayoritas, sedangkan orang-orang kufar minoritas. Mereka mengatakan kaum muslimin juga harus toleransi terhadap kaum minoritas, membiarkan orang minoritas ini berkembang. Sehingga toleransi itu isu eh, toleransi hanya diperlakukan kepada kaum muslimin. Artinya kaum muslimin tidak boleh menyinggung, tidak boleh menyesatkan, tidak boleh menjelaskan kejelekan-kejelekan mereka. Nah itulah isu-isu yang mereka dengungkan. Begitu pula dengan mungkin aliran-aliran yang lainnya. Tatkala ada kelompok kaum muslimin di Saudi misalkan. Di Saudi kita sebagaimana kita ketahui wanita semuanya diwajibkan untuk bernikop, untuk memakai cadar. Tatkala ada orang-orang kafir misalkan, orang-orang tidak ingin memakai cadar dengan alasan kebebasan, mereka mengatakan, kenapa kita tidak ditoleransi? Kenapa tidak diperbolehkan untuk membuka cadarnya misalkan? Nah itu kenyataan ketika ada ketika syariat Islam itu menguasai menjadi mayoritas. Dan katakanlah di komunitas kaum muslimin, katakanlah kaum muslim secara umum yang bercadar itu sedikit. Nah sekarang tetap yang bercadarnya juga yang harus ngalah. Harus mengikuti masyarakat pada umum. Lalu sebenarnya syariat atau eh, toleransi ini diperuntukkan untuk siapa? Sehingga kita semakin mengetahui bahwa sebenarnya isu toleransi itu hanya untuk melunturkan kaum muslimin yang ingin berpegang teguh kepada agama secara murni, secara benar. Itu isu yang itu isu yang digembar-gemborkan oleh para penggerak toleransi hak asasi manusia, dan selainnya. Nah tentu itu bertentangan dengan keyakinan kita bahwasanya kita harus ya menghormati apabila itu memang masalah fikih bisa ditoleransi misalkan. Tapi kalau selama masalah akidah bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan agama, maka apa yang akan kita toleransi? Kita mengatakan ini hak ya hak, ini batil ya batil. Tidak boleh kita campur adukan antara yang benar dengan dengan yang batil dengan alasan e, mayoritas ataupun menghormati menghormati yang lainnya. Tentu dengan cara cara yang santun dan uh, sebagainya. Kemudian Ifani Fidin Rahimani Warahimakumullah Uh, eh, di antara uh, poin berikutnya, ketika kita memahami adanya perpecahan di antara kaum muslimin, adalah bahwasanya perpecahan kaum muslimin setelah kita mengetahui ada sunnah Rasulullah, sunnah Allah Subhanahu wa taala, ini juga merupakan salah satu doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah memiliki tiba tiga buah doa. Yang mana Rasulullah pernah bersabda, "Sa'atu Rabbi salasan." Saya telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga permintaan. Fa'atani sintaini wa mana'ani wahidatan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala hanya mengabulkan dua dari tiga permintaanku. Kemudian Allah mana'ani wahidatan. Allah tidak mengabulkan satu permintaan. Sa'atu Rabbi Allah ya, yuhlika ummati bisanah. Permohonan yang pertama yaitu aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak membinasakan umatku dengan adanya kekeringan, paceklik. Fa'atoniha Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan doaku tersebut, tidak menjadikan umatku itu mati kelaparan. Kemudian yang kedua, Sa'atu Rabbi Allah yuhlika ummati bil gharqi. Saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak membinasakan umatku dengan tenggelam, dengan adanya banjir. Fa'taniha. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan tidak menjadikan umatku itu binasa dengan adanya banjir seperti Nabi Nuh. ya alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'niha. Kemudian aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadikan ba'sahum bainahum terjadi bentrok antar kekuatan di antara kaum muslimin, antar pepecahan, terjadi perselisihan antara kaum muslimin famana'anihi. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala menghalangiku. Artinya tidak mengabulkan doaku. Karena Rasul Allah subhanahu wa ta'ala tadi juga sudah menjelaskan di dalam ma'idah tadi. Walau Allahul la ja'alakum umatan wahidah. Walakin liyabakluwakum. Karena di sini memang Allah akan menjadikan umat-umat Nabi Muhammad SAW itu berpecah belah dengan hikmah, dengan tujuan agar menguji mereka siapakah yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kehancuran kaum muslimin itu tidaklah terjadi semata-mata karena serangan dari orang-orang Yahudi. Tidak semata-mata terjadi karena kebencian orang-orang orang Kristen dan yang lainnya Nasara. Akan tapi kehancuran kaum muslimin itu bisa terjadi karena terjadinya perselisihan di antara kaum muslimin itu sendiri. Kita mengetahui bagaimana Rasul pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau setelahnya ketika orang-orang Yahudi dan Nasara tidak mampu untuk menghancurkan kaum muslimin maka diutuslah Abdullah bin Sabah orang Yahudi keturunan Yahudi untuk pura-pura masuk ke dalam Islam yang kemudian menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Kemudian setelah wafatnya Utsman bin Affan terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Bahkan terjadi antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Kita juga mengetahui yaitu setelah Berakhirnya masa Khulafaur Rashidin. Kemudian setelah itu datang Bani Umayyah. Maka siapakah yang memberontak kepada Bani Umayyah? Yang memberontak ada Abbasiyah. Kaum muslimin yang mana mereka membantai, membunuh seluruh petinggi Bani Umayyah. Kemudian menjadi berkuasa. Itu juga terjadi karena kaum muslimin. Ketika kaum Yahudi dan Nasara tidak mampu untuk masuk ke dalam Mekah. Tidak bisa masuk ke dalam Ka'bah. Maka datanglah orang-orang yang berlabelkan Islam. Dari Fatimiyah. Dari orang-orang Syiah. Yang mana, mana mereka membunuh kaum muslimin yang sedang mengerjakan ibadah haji. Kemudian mereka menghancurkan Hajar Aswad. Itu juga dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, sehingga kehancuran kaum muslimin itu bukan berarti bukan hanya disebabkan karena serangan dari luar, tapi juga digerogoti dari dalam. Ini juga menunjukkan betapa bagi kita semuanya bahwa kita tidak hanya tersibukkan dengan luar saja, tapi kita juga harus disibukkan dengan mendakwahkan, mengajak, meluruskan kaum muslimin dari dalam tentang akidah mereka, pemahaman mereka. Sebagaimana mereka sekarang sudah berani untuk menghalalkan segala cara. Mengatakan, apalagi kalau sekarang Islam di Indonesia berbeda dengan Islam eh, di Arab. Mereka mengatakan Al-Quran tidak ada yang mengharamkan uh, eh, homoseks ataupun yang lainnya. Kenapa dilarang maka tangan kiri? Apa hubungannya? Tidak masuk akal dan eh, selainnya. Sudah kita saksikan eh, saat ini bagaimana yang mengucapkan itu bukan orang kafir, bukan orang Yahudi atau orang Nasoro, tapi yang mengucapkan adalah kaum muslimin sendiri. Tatkala mereka mengatakan eh, melihat sebuah foto orang-orang Saudi celananya di bawah mata kaki misalkan, sehingga mereka menghujat uh, kaum muslimin yang ada di Indonesia, siapa yang kalian ikuti? Bukankah petinggi di Saudi misalkan kebetulan yang didapatkan fotonya eh, orang-orang yang isbal misalkan siapa yang ikuti orang Saudi atau bukan sehingga mereka mengatakan seolah-olah tatkala kita mengajak kepada sunnah Rasulullah SAW yang kita ikuti adalah orang Saudi padahal yang kita ikuti bukan Saudinya itu sendiri tetapi Rasulullah SAW yang memang berasal dari Arab. Ya sungguh kalau kita memahami seperti itu, antara orang mengatakan Islamnya Timur Tengah dengan Islam Indonesia pasti akan sangat banyak kontradiksi eh, yang ada di dalamnya. Kalau tidak mungkin kita berlepas secara keseluruhan dari Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang memang Allah Subhanahu Wa Taala utus dari bangsa Arab. Bangsa Arab secara umum juga memiliki keutamaan tersendiri. Di samping tentu keutamaan ketakwaan yang harus kita uh, kita cari. rahimani wa eh, Kemudian berikutnya di sini dari perpecahan yang ada, lalu bagaimanakah sikap kita, bagaimana kita cara mengetahui tentang kelompok yang benar, Taifah al-Mansurah, Al-Firqah An-Najiyah, al sunnah wal jamaah tatkala kita tidak bisa lagi membedakan dari sisi nama dari sisi pengakuan maka kita bisa mengetahuinya yaitu dengan ciri-ciri atau kriteria-kriteria yang telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah untuk mengetahui kelompok yang sesuai dengan kebenaran yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Golongan yang mengikuti manhaj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga manhajnya para sahabat. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma. Kitab Allah wa sunnati. Walan yatafarraqa hatta yarida alayyal hub. Aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara. Yang mana apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian tidak akan berpecah belah selama kalian berpegang berpegang teguh pada keduanya. Hatta yarida alayyal haud sampai kalian datang kepada hautku yaitu telagaku di surga nanti. Jadi selama seorang ber, itu berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah, ala fahmi as-sahabah, berdasarkan pemahaman dari para sahabat, maka dia akan insya Allah masuk ke dalam golongan yang selamat tersebut. Kemudian yang kedua adalah golongan yang selamat adalah apabila terjadi perselisihan, maka dia kembali kepada Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih terhadap sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir. Eh, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan syarat yaitu seandainya engkau beriman, seandainya iman kalian itu benar, keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga keimanan kepada hari akhirat itu benar, maka kalian seharusnya mengembalikan permasalahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada fulan, bukan kepada seseorang, bukan kepada imam. Selama kita menjumpai ada dalil yang tegas, yang sharih, yang jelas dan sahih dan sahih dari sisi periwayatannya, maka tentu kita akan mengembalikan perkara tersebut kepada dalil-dalil eh, syar'i. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka ma shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, tidaklah mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada engkau, beriman kepada apa yang engkau bawa, hatta yuhaqqimuka ma shajara bainahum. Sampai mereka mau berhukum kepada engkau dari apa-apa yang mereka perselisihkan. Sumala yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak mendapatkan keberatan di dalam hati-hati mereka. Mereka ridho dan ikhlas tatkala menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Mimma qadaita dari apa yang engkau hukumi wa yusallimu taslima dan mereka pasrah dan tunduk terhadap syariatmu tidak boleh mempertanyakan, mempermasalahkan. Kenapa kita disyariatkan seperti ini? Kenapa hukum waris seperti ini misalkan? Kenapa orang membunuh harus dikisos? Dan selainnya itu tidak ada keraguan, tidak ada rasa keberatan di dalam hati kaum muslimin. Kemudian berikutnya adalah golongan yang selamat tidak mendahulukan perkataan seorang pun atas kalamullah dan kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan di antara di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mendahului, jangan berfatwa dengan suatu Ketika ditanya dengan sesuatu jangan berfatwa terlebih dahulu. Selama masih ada Al-Qur'an dan juga masih ada e, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattaqullaha innallaha samiun alim dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi, Maha mengetahui. Jadi tidak ada alasan lagi kenapa engkau melakukan perbuatan buruk tersebut. Kenapa mencukur jenggot misalkan? Ya karena ustadz saya membolehkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk mencukur jenggot? Bukankah para ulama-ulama terdahulu telah ijma, telah bersepakat atas haramnya mencukur jenggot? Nah, maka golongan yang selamat agar lepas dari perselisihan tersebut, maka tidak ada jalan kecuali kita mendahulukan Eh, firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menegaskan arahum sayahlikun. Saya melihat mereka itu akan binasa kaum muslimin tatkala berselisih masalah haji tamattu. Aku luqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna qala Abu Bakr wa Umar. Saya berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan demikian, telah berkata demikian. Sedangkan mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar telah berkata demikian, telah berfatwa demikian. Kita semua mengetahui manusia terbaik dari kalangan sahabat, dari kalangan kaum muslimin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar dan Umar. Namun tatkala ucapan mereka itu menyelisih sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap tidak pantas bagi kita untuk mendahulukan perkataan Abu Bakar dan Umar. Akan tapi wajib bagi kita untuk mendahulukan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat lain Abdullah bin Abbas mengatakan, "Yushaku antang zila alaikum hijaratu minas sama." Yaitu hampir-hampir akan turun hujan batu meteor dari langit. Yaitu tatkala aku mengatakan sabda Rasulullah, namun kalian mengatakan Umar Abu Bakar dan Umar mengatakan demikian. Inilah azab yang akan diterima oleh kaum muslimin tatkala mendahulukan ucapan Allah dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian jalan golongan yang selamat yang lainnya adalah kelompok yang mendakwahkan tauhid yang menjaga kemurnian tauhid yang mengajak kepada pemurnian mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwah para nabi dan juga para rasul. Inilah dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dakwah yang dilakukan oleh para sahabat. Inilah dakwah yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Mereka semuanya tidak ada perselisihan sedikit pun dalam masalah akidah, dalam hal mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara ciri golongan yang benar-benar mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu dia akan mengutamakan atau mendahulukan dakwah kepada tauhid karena seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tentu akan hilang semua amalnya, akan percuma. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau telah ber, engkau berbuat kesyirikan, maka akan terhapuslah seluruh amalanmu. Jadi apa gunanya seorang melakukan perbuatan-perbuatan atau amal ibadah yang sangat banyak baik itu sodakoh, puasa, solat, namun dia telah, namun dia masih menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan percuma. Sehingga dakwah tauhidlah yang harus kita kita utamakan, tidak boleh diduakan. Fal takun awalu ma tad'u ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Nasihat Allah Subhanahu wa taala dan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal sebelum mengutusnya mengutus ke eh, Yaman. Maka Rasulullah menasihati, maka hendaklah engkau jadikan apa yang engkau dakwahkan pertama kali adalah syahadatu alla ilaha illallah. Yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Rasulullah SAW alaihi wasallam. Fa apabila mereka telah mentaati kalian dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala fakhbirhum Allah amarahum iftarada alaihim as-salah seandainya mereka telah mengerjakan telah bertauhid tadi maka beritahukan bahwa Allah memerintahkan kepada mereka untuk mengerjakan salat baru salat zakat itu diajarkan setelah mengajarkan tauhid bukan berarti kita tidak boleh mengajarkan salat sebelum tauhid seorang benar tapi kalau kita membuat skala prioritas, tentu tauhid harus kita dahulukan. Inilah dakwah para rasul, dakwah yang dicarakan oleh e, para ulama. E, kemudian berikutnya, golongan yang selamat adalah golongan yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengagungkan syiar-syiar agama Islam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Islam bada ghariban wa sayaudu ghariban kama bada." Fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali pula dalam keadaan asing sebagaimana semula. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur orang-orang yang istiqomah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang mau mensyiarkan keagungan agama Islam baik dari sisi amalan atau ibadah ataupun dari sisi penampilan mungkin. Nah ini memang sudah digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang mengerjakan sunnah dianggap asing, orang tidak mengerjakan adat dan kebiasaan kaum muslimin yang kebetulan bertentangan dengan syariat Islam dianggap sebagai aneh. Terkadang kita keluar bagi kaum muslimin yang laki-laki saja memakai baju koko saja ketika ini kendaraan umum mungkin dianggap dianggap asing. Sekarang kaum muslimin laki-laki memakai jenggot saja juga sudah dianggap asing. Bahkan ketika sholat di sebagian masjid, ketika merapikan saf itu juga sudah dianggap asing. Padahal itu tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu masalah-masalah sepele. Artinya sepele dalam pandangan manusia. Meskipun dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang sepele. Dan juga masalah-masalah yang lainnya. Pakaian yang syar'i, terutama yang wanita tadi, atau seorang yang mengerjakan eh, amal-amal ibadah yang lainnya maka akan dianggap dianggap asing dan itulah yang telah digambarkan oleh eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga di riwayat yang lainnya ketika ditanya siapa yang dimaksud dengan al-ghuraba yaitu Rasulullah menjelaskan yuslehun yuslihun sadan nas yaitu orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia baik itu manusia secara umum ataupun secara khusus kaum muslimin ketika sudah merusak tatanan ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kaum muslimin ada yang merusak, maka yang dimaksud al-ghuraba adalah dia yang berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah bahkan memperbaiki keadaan-keadaan mereka. Eh, kemudian berikutnya Golongan yang selamat adalah golongan yang tidak berpegang teguh kecuali kepada kalamullah dan kalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah adalah orang yang maksum, sedangkan manusia selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti berbuat salah. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in atau wabun. Setiap bani Adam itu pasti pernah berbuat salah, bahkan sering berbuat salah. Hatta di situ sifah musyabbaha yaitu artinya dia selalu senantiasa sering berbuat kesalahan. Akan tetapi sebaik-baik orang yang sering melakukan berbuat kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Siapapun orangnya. Bahkan para sahabat pun pernah melakukan kesalahan. Ada yang berzina, ada yang mencuri, ada yang mengkhianati Rasulullah ketika menghabarkan kepada orang-orang kafir dan juga yang lainnya. Ada yang menuduh Aisyah sebagai e, pezina. Itu di antara di kalangan sahabat. Sehingga para sahabat pun yang secara umum diridai Allah tadi itu masih ada yang berbuat kesalahan. Lalu bagaimana dengan orang-orang setelahnya? Begitu pula dengan a'immah, para imam. Kita menghormati mereka, menghargai mereka, menjunjung tinggi derajat mereka, menghargai ilmu mereka. Akan tapi bukan berarti kita mengatakan Imam Fulan, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu tidak pernah berbuat salah. Jadi tatkala kita berbicara masalah hukum misalkan, berbicara masalah hukum, e, kenapa mazhab ini e, katakanlah Imam Syafi'i membolehkan kunut, Imam Ahmad e, tidak mensyariatkan adanya kunut misalkan. Dalam masalah ini kita bukan tempatnya untuk khusnudon dalam artian khusnudon dalam artian bahwasanya ya kita khusnudon Imam Syafi'i mungkin ada dalilnya. Tapi kita meyakini Imam Syafi'i dalil-dalil yang dibutuhkan itu yang dipakai itu ternyata memang dilemahkan oleh para ulama setelahnya. Jadi ketika Imam Syafi'i membawakan hadis tersebut karena bisa jadi Imam Syafi'i tidak mengetahui atau belum mengetahui atau ketika yang membawakan dari e, dari Sebelum Imam Syafi'i adalah orang yang terkenal lemah dalam hafalan hadisnya. Itu mungkin saja terjadi. Jadi di sini bukan berarti kita kita percaya imam kan nggak mungkin imam itu tidak memiliki dalil. Sekarang kalau sama-sama memiliki dalil, apakah kita akan mengatakan mereka keduanya adalah benar? Tidak, Rasulullah sendiri sudah menegaskan apabila ada dua orang mustahid berselisih dalam suatu hukum, mereka tidak benar semuanya. Akan tapi keduanya mendapatkan pahala. Idza hakamal hakim, apabila ada seorang hakim dia menghukumi fa asaba falahu ajron. Kemudian dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Akan tapi apabila dia salah, dia tetap mendapatkan satu pahala. Rasulullah tidak mengatakan kedua-duanya benar. Tetapi ah, Rasulullah mengatakan apabila dia benar, dia mendapatkan dua pahala. Apabila dia salah, dia mendapatkan satu pahala. Sehingga tatkala kita mengatakan misalkan pendapat Imam Fulan itu kurang tepat karena menyelisih dalil yang sahih, itu bukan berarti kita merendahkan. Imam tersebut tetap mendapatkan pahala. Tapi ternyata kita lebih mencintai untuk mengikuti kebenaran, lebih mencintai untuk mengikuti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala terjadi perdebatan bahkan perselisihan, hadisnya itu seperti ini. Kenapa kamu mengikuti pendapat uh, Ustadz Fulan bahkan? Ya saya yakin Ustadz Fulan itu pasti punya dalil. Dia kan uh, ulama juga, dia ngerti bahasa Arab, dia hafal Al-Quran. Tapi memang dalilnya apa? Ya saya nggak tahu. Tapi saya yakin hmm, Ustadz Fulan pasti mempunyai dalil. Nah, ini oh, husnudan yang bukan pada bukan pada tempatnya. Karena semua orang pasti memiliki e, kesalahan. Akan tapi dengan kesalahan tersebut bukan berarti kita merendahkan mereka. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin itu sedikit yang kita bahas karena ternyata waktunya eh, sudah habis.